Demikian juga seluruh inti, kandungan yang terdapat dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali kepada intisari yang terdapat dalam hadis Jibril. Oleh karena itu di akhir hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ada Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Ini tadi Jibril alaihissalam datang kepada kalian dalam rangka untuk menjelaskan agama kalian. Dan insyaallah mulai pertemuan kita kali ini kita akan memerinci isi daripada hadis Jibril alaihissalam, hadis yang sangat agung ini. Setelah kita sampaikan kemarin pada pertemuan lalu bahwasanya Jibril datang kepada Nabi kemudian bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Sampaikanlah kepadaku, kabarkanlah kepadaku tentang Islam. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan rukun Islam. Dan pembahasan tentang rukun Islam, rukun Islam akan kita tunda, kita bahas tatkala uh, kita menyampaikan hadis yang ketiga. Kemudian Jibril berkata lagi, "Wa akhbirni 'anil iman." Wahai Muhammad, sampaikanlah kepadaku tentang iman. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang rukun iman yang enam, yaitu iman kepada Allah, kepada malaikat, ya, kepada kitab, kepada kitab-kitab Allah, kepada Rasul Allah, kepada Yomil akhir dan kepada al-qadar, iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang rukun iman yang pertama, yaitu antuk minabillah. Rukun iman yang pertama yaitu engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama telah menjelaskan bahwasanya rukun iman kepada Allah Subhanahu wa taala terbangun di atas tiga rukun, yaitu iman kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala dan iman kepada uluhiyah Allah Subhanahu wa taala dan iman kepada al-asma wa sifat yaitu nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita telah kenal bersama bahwasanya at-tauhid dibagi oleh para ulama menjadi tiga, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah dan tauhid al-asma wa sifat. Pembagian ini ini dalam rangka untuk memudahkan penjelasan. Meskipun pembagian ini terdapat di zaman salafus saleh sejak abad ketiga dari perkataan Imam Abu Hanifah, Abu Hanifah kemudian juga Ibnu Mandah. Para ulama dahulu sejak tahun 300-an abad ketiga Hijriah, abad keempat Hijriah telah menyebutkan pembagian tauhid menjadi tiga. Ya, dan ini memang pembagian yang benar karena tidak melazimkan perkara yang batil tetapi malah untuk memudahkan penjelasan tentang masalah iman dan masalah tauhid. Memang benar bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengatakan ketahuilah bahwasanya tauhid menjadi tiga. Memang tidak pernah. Akan tetapi dengan istiqra' dan tatabbu' dengan penelitian para ulama mengambil kesimpulan bahwasanya yang berkaitan dengan iman itu ada tiga. Tauhid itu ada tiga. Tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Sebagaimana para ulama setelah meneliti, mereka mendapati bahwasanya hukum-hukum Islam itu ada lima. Mulai dari halal, kemudian haram, kemudian makruh, kemudian uh, mubah ya. Dan padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sama sekali tidak pernah menyampaikan dalam satu hadis pun bahwasanya hukum-hukum Islam terbagi menjadi ini dan ini. Rasulullah tidak pernah mengatakan hukum-hukum Islam terbagi menjadi lima. Wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Tidak pernah sama sekali. Akan tetapi, melalui penelitian, maka diambil kesimpulan bahwasanya hukum-hukum itu menjadi, ada, hukum Islam ada lima. Sebagaimana ahlul lugoh, para ahli bahasa, mereka mengadakan penelitian tentang kosa kata yang terdapat dalam bahasa Arab, maka mereka mengambil kesimpulan bahwasanya kalimat atau kosa kata dalam bahasa Arab itu ada tiga yaitu ada fi'il kata kerja, kemudian ada isim kata benda, dan kemudian ada huruf. Tentunya ini pembagian yang dibangun di atas istiqra, penelitian dan apa namanya uh, dengan pengamatan yang sangat panjang. Oleh karena itu kita dapati ahlul batil, ahlul bidah, mereka juga punya pembagian terhadap tauhid. Kita dapati bahwasanya ahlul mutakallimin, para mutakallimin yaitu orang-orang al-mu'attilah yang menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, mereka juga punya pembagian tauhid. Mereka mengatakan tauhid ada tiga. Tauhid yang pertama tauhidul zat. Yang kedua tauhidul sifat dan yang ketiga tauhidul af'al. Yang ini pembahasannya insya Allah akan kita bahas pada waktu yang lain. Yang inti daripada tauhid mereka adalah untuk menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ahlul batil juga punya pembagian tauhid. Demikian juga orang-orang sufi ya, Orang-orang sufi yang gulat sufiyah, sufi yang parah sekali, mereka juga pembagian tauhid. Mereka mengatakan tauhid ada tiga. Tauhidul ammah, yaitu tauhid, tauhidnya orang awam, yang mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata mereka yang kedua, tauhidul khasah, yaitu tauhidnya orang-orang yang khusus. Yaitu orang-orang sufi yang apa namanya? terlalu parah yang mereka mengatakan kullu ma'budin yu'bad fahuwa Allah. Semua yang disembah di atas muka bumi ini itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun tauhid yang ketiga kata mereka, tauhidu khassatil khassah, yaitu tauhid super khusus. Tauhid hanya bagi orang-orang yang lebih khusus lagi. Yaitu apa maksud mereka? Yaitu akidah wahdatul wujud. Yaitu bahwasanya penyatuan antara Allah Subhanahu wa taala dengan alam semesta sehingga tidak bisa terbedakan antara Allah dengan dengan makhluk. Ternyata kita dapati ahlul batil juga mereka memiliki pembagian tentang tauhid. Oleh karena itu, para pendengar yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya ada orang mengatakan pembagian tauhid menjadi tiga adalah bid'ah, kita mengatakan tidak bid'ah ya. Kenapa? Karena ini hanya sekedar cara untuk menjelaskan masalah keimanan. Antum mau bagi masalah tauhid silakan. Silakan mau jadi empat, jadi lima silakan. Akan tetapi, apakah pembagian antum tadi, pembagian kalian membawa kepada makna yang benar atau kepada makna yang batil? Telah kita jelaskan tadi, ahlul bidah dari penolak sifat, demikian di orang sufi, mereka punya pembagian tauhid. Akan tetapi, pembagian tauhid mereka mengantar kepada kebatilan. Adapun ahlus sunnah, para salafus saleh saya katakan tadi pembagian tauhid sudah ada sejak zaman ke, eh, abad ketiga hijriyah, Abad keempat ke Hijriah sudah ada masalah pembagian tauhid menjadi tiga. Adapun dalil-dalil yang menjelaskan akan tauhid menjadi tiga itu sangat banyak di antaranya serta dalam surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Alhamdulillah, alhamdu segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya ini berkaitan dengan tauhid asma wa sifat. Kemudian lillah itu berkaitan dengan tauhid uluhiyah dan rabbil alamin berkaitan dengan tauhid rububiyah dan ayat-ayat banyak sekali. Kita kembali para pendengar yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembagian bukan menjadi uh, muskilah bagi kita, bukan menjadi problem yang jadi masalah inti dari maksud pembagian tersebut. Kita di sini ingin menyampaikan bahwasanya al-iman billah, iman kepada Allah terbagi menjadi tiga. Dalam rangka untuk memudahkan penjelasan. Dalam rangka juga untuk menjelaskan kesalahan-kesalahan atau kesyirikan-kesyirikan yang menimpa umat ini. Bahwasanya kesyirikan-kesyirikan yang mereka lakukan terjatuh dalam salah satu dari tiga pembagian tauhid ini. Yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini adalah tauhid ar-rububiyah. Tauhid ar-rububiyah yaitu meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbul Alamin. Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya pencipta penguasa alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang menciptakan alam semesta ini dan yang menguasai alam semesta ini dan yang mengatur alam semesta ini. Dan insya Allah kita akan eh, memperinci kesalahan-kesalahan uh, kaum muslimin yang terjerumus dalam kesyirikan yang berkaitan dengan tauhid ar-rububiyah. Sebelumnya ingin saya sampaikan kepada para pendengar sekalian bahwasanya pembahasan mengenai tauhid rububiyah ini merupakan perkara yang sangat penting. Karena keyakinan yang matang tentang tauhid rububiyah akan memberi pengaruh dalam kelezatan beribadah, akan memberikan pengaruh dalam kekhusyuan tatkala beribadah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan antara tauhid uluhiyah yaitu kita hanya beribadah kepada Allah saja mengkaitkan tauhid uluhiyah dengan tauhid rububiyah. Kita semua tahu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Perhatikan ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berkata, menjelaskan tentang tujuan daripada hidup ini. Tujuan Allah menciptakan kita, menciptakan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, para pendengar sekalian untuk apa? Untuk beribadah. Allah ingatkan, tujuan kita hidup dunia ini untuk beribadah, bukan untuk berfoya-foya, bukan untuk bersenang-senang. Dunia ini sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu marilah kita renungkan, apakah tujuan ini senantiasa terdapat dalam hati kita? bahwasanya kita hidup ini untuk beribadah ataukah kita lalai dari tujuan penciptaan kita. Allah mengatakan, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Kata Ibnu Abbas, illa liyuwahidun, kecuali untuk mentauhidkan aku, yaitu tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah ingatkan, kata Allah, "Ma uridu minhum min rizqin." Allah menjelaskan rububiyahnya. Allah menjelaskan bahwasanya Allah adalah maha kaya. Ma uridu minhum min rizqin. Aku tidak butuh dari jin dan manusia rezeki apapun. Wa ma uridu ayyut'imun. Dan aku tidak butuh memberi, mereka memberi makan kepadaku. Kemudian Allah tegaskan, Inna Allah huwa razzaq dhul quwwatil matin. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala lah yang maha pemberi rezeki. Dhul quwwatil matin. Dan dialah yang maha kuat lagi maha perkasa. Para pendengar Radio Roja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengkaitkan tauhid uluhiyah dengan tauhid rububiyah. Menunjukkan pentingnya kita mengenal tauhid rububiyah. Kita perlu mengenal bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Allah Subhanahu wa taala sangat tidak butuh dengan sesuatu pun. Semua selain Allah adalah makhluk. Allah lah yang menciptakan mereka semuanya. Al-alamin, semua selain Allah adalah makhluk yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah butuh dengan makhluk yang Dia ciptakan? Inna Allah huwa razzaq, Allah yang maha pemberi rizki. Allah yang maha kuasa. Allah lah yang maha perkasa. Oleh karena itu, Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Allah tidak butuh dengan salat kita. Allah tidak butuh dengan ibadah kita, dengan haji kita, dengan sodakoh kita. Sama sekali tidak butuh dengan ibadah kita. Semuanya kembali kepada manfaatnya kembali kepada kita. Allah tidak butuh sama sekali. Makanya Allah mengatakan, "In takfuru antum man fil ardi jami'an fa innallahu wal ghaniyyul hamid." Kalau seandainya kalian semuanya kafir, kalian dan seluruh umat manusia di atas muka bumi ini semuanya kafir. Dari benua Eropa, benua Afrika, semuanya benua Asia, semuanya orang di atas muka bumi ini berapa triliun jumlahnya? Semuanya atau berapa miliar jumlahnya? Semuanya kafir. Maka Allah tidak butuh dengan mereka. Fa innallahu wal ghaniyul hamid. Allah Maha Kaya dan Allah Maha Terpuji. Allah tidak semakin kaya dengan ibadah kita dan Allah tidak semakin terpuji dengan ibadah kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi mengatakan, "Lau anna awwalakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum mazada fil mulki syai'a. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya seluruh umat manusia dari yang pertama hidup sampai yang terakhir hidup, dari golongan manusia maupun golongan jin, semuanya berada di atas hati orang yang paling beriman. Seandainya manusia seluruhnya hatinya seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh manusia yang pernah hidup dan yang sedang hidup dan yang akan hidup sampai hari kiamat kelak. Semuanya hatinya seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma zada fi mulki syai'a. Allah mengatakan tidak akan menambah kekuasaanku, tidak akan menambah kekayaanku. Karena Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Semua itu makhluk Allah ciptakan. Sebaliknya jika kita semuanya kafir, kata Allah Subhanahu wa taala, "Anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala af qalbi afjar afjari rajulin wa rajulin minkum mana qasamin mulki syai'a. Kalau seandainya umat manusia seluruhnya dari yang pernah hidup dari Nabi Adam sampai hari kiamat seluruhnya baik dari kalangan manusia maupun kalangan jin semuanya kafir semua hatinya seperti Firaun laknatullah alaih semuanya kufur seperti Firaun Mana qasumiyah mulki syai'a. Sama sekali tidak akan mengurangi kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus yakin bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala maha kaya, maha tidak butuh dengan kita. Itulah tauhid rububiyah. Ingat dalam satu hadis dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kana Allah wala syai' qablahu." Dahulu Allah sendirian dan tidak ada sesuatu pun sebelum Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, kata Rasulullah SAW, "Kana Allah wala syai' ghairuhu." Dahulu Allah sendirian dan tidak ada sesuatu sesuatu pun selain Allah Subhanahu wa taala. Allah dulu sendirian. Dan Allah Maha Kuasa, Maha Kaya tatkala dia bersendirian. Kemudian Allah menciptakan alam semesta ini. Allah menciptakan langit, Allah menciptakan bumi, Allah menciptakan kita, Allah menciptakan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Semuanya Allah ciptakan dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan mengucapkan apa? Idza innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala apa saja yang dia kehendaki, kalau dia ingin sesuatu maka dia cuma mengatakan kun fayakun. Jadi maka jadilah. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan alam semesta yang luar biasa seperti ini. Kita lihat saja bagaimana besarnya alam semesta ini, bagaimana besarnya bumi yang kita pijaki ini. Belum lagi betapa banyak planet, ribuan bintang, jutaan bintang. Matahari yang sangat luar biasa. Itu masih satu galaksi. Belum galaksi-galaksi yang lain. Betapa besar alam semesta ini. Betapa kokohnya penciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ciptakan langit yang sangat tinggi. Tanpa tiang. Dan tidak ada kebocoran sama sekali di langit tersebut. Allah menciptakan gunung yang sangat tinggi, semuanya dengan satu kalimat, kun fayakun. Apa saja yang Allah kehendaki, tinggal mengatakan kun fayakun. Yang ini menunjukkan bagaimana inna Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Adapun kita manusia kita tidak bisa tidak bisa apa-apa. Kita ini miskin, kita ini fakir. Saya ajak bapak bapak dan ibu-ibu sekalian para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala untuk merenungkan bagaimana kemiskinan kita, bagaimana kefakiran kita. Kita saja kalau mau makan apel, satu butir apel saja kalau kita makan, betapa banyak makhluk yang harus kita butuhkan. Kita harus butuh kepada tukang kebun apel. Yang nanam apel kita butuh orangnya. Sementara yang tanam apel ini juga butuh sama pupuk untuk memupuki memberi pupuk kepada pohon apel. Berarti dia butuh kepada kotoran hewan, entah sapi, entah yang lainnya. Sapi ini sendiri pun, sapi-sapi ini butuh kepada orang yang ternak sapi. Butuh kepada orang yang bawakan rumput-rumputan untuk diberi makan kepada sapi-sapi tersebut. Kemudian setelah apel tadi perlu dirawat, kemudian butuh orang yang membawa apel tersebut ke pasar. Butuh orang yang memikul apel tersebut untuk diangkat di atas truk misalnya. Kemudian truk itu dibawa ke pasar, kemudian dijual, kemudian butuh orang beli lagi untuk dibawa ke supermarket, akhirnya dibeli oleh kita. Bayangkan, untuk kita makan satu apel saja, kita butuh berapa banyak makhluk untuk bisa menyediakan apel di hadapan kita. Kita sangat lemah. Tidak memiliki kekuatan apa-apa. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan hal ini. Allah mengatakan, "Ya ayuhan nas, antumul fuqara ilallah wallahu wal ghaniyul hamid." Wahai manusia, Sungguhnya kalian itu fuqara ilallah. Kalian itu miskin semuanya. Kalian tuh fikir zat kalian itu fakir. Kita ini zat kita ini fakir, miskin. Bukankah kita dahulu tidak ada? Kemudian menjadi ada. Siapa yang mengadakan? Allah subhanahu wa ta'ala. Kita pasti butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala goniyun bidatihi. Goniyun lidatihi. Allah itu zatnya maha kaya. Kita zat kita maha miskin. Kita fakir zat kita. Allah mengatakan kepada salah seorang nabi, "Wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a." Bukankah aku telah menciptakan engkau sebelumnya dan engkau sama sekali bukanlah sesuatu? Kita dulu tidak ada. 50 tahun yang lalu tidak ada nama Firanda, tidak ada nama Fawaz, tidak ada sama sekali. Beberapa nama nama semua tidak ada, tidak tidak terdengar, bahkan tidak tercium sama sekali. Bahkan tidak tersebut sama sekali. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Hal ata 'alal insan hinu minad dahri lam yakun syai'an madhkura." Apakah telah datang pada manusia di mana suatu zaman, suatu waktu mereka bukanlah sesuatu pun yang disebut-sebut. Disebut pun tidak. Kita dahulu 20 tahun lalu, 50 tahun lalu sama sekali tidak disebut. Tidak ada yang kenal kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengadakan kita, menjadikan kita. Allah menciptakan kita. Kita ini butuh, mau tidak mau butuh sama Allah. Untuk kita bisa menjadi orang sampai sekarang ini butuh kepada pencipta. Butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita harus hidupkan rasa butuh dalam diri kita. Allah telah menegaskan, mengingatkan bahwasanya antumul fuqara, kalian itu butuh, fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kenyataannya Betapa banyak orang yang lupa akan hal ini. Merasa dirinya telah mampu, merasa dirinya tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi jika dia telah memiliki duit yang banyak, telah diberi kelimpahan yang banyak, harta yang banyak. Kalla innal insana layatqa arra'ahu stagna. Kata Allah Subhanahu wa taala manusia itu akan berbuat tugian, akan berbuat zalim. Kapan arra'ahu stagna? Tatkala dia merasa dirinya sudah tidak butuh sama yang lain. Merasa dirinya sudah kaya. Lupa kita tanyakan sama dia. Anda yang merasa tidak butuh sama Allah. Anda sekarang sedang berdiri di bumi siapa? Ciptaan siapa bumi ini? Udara yang Anda hirup setiap hari. Udara ciptaan siapa? Nikmatnya terik matahari yang Anda rasakan setiap hari. Mataharinya siapa? Langit yang jadi teduhan Anda setiap hari. Langit ciptaan siapa? Bagaimanapun Allah telah jelaskan antumul fuqara Allah. Kalian itu pasti butuh kepada Allah. Rasa atau tidak rasa pasti butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sungguh nikmat orang yang mengetahui bahwasanya dia butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin bahwasanya dia tidak akan bisa mendapat petunjuk kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah yang telah mengizinkan dia muncul di atas muka bumi ini, hanya Allah sajalah yang akan mengizinkan dia untuk mendapatkan hidayah. Hanya Allah akan mengizinkan dia untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala yang jadi masalah para pendengar radio roja yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rasa iftiqar, rasa butuh kepada zat yang maha kaya ini hilang dari hati-hati kita. Sehingga sekarang kalau kita salat, ya, kekhusyuan tidak ada. Setelah kita sekian banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa butuh itu pun tidak ada. Lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, dia yang paling merasa butuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingatlah para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin kita merasa butuh kepada Allah, maka semakin tinggi kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin merasa butuh kepada Allah, maka semakin tinggi kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang paling merasa butuh kepada Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu tatkala sebagaimana diriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala hajian tatkala di padang Arafah, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, bayangkan dari waktu zuhur sampai maghrib beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengangkat tangan beliau sampai diriwayatkan tatkala tali unta beliau jatuh, beliau megang tali untanya dengan tangan kiri dan tangan kanan beliau tetap mengadah ke langit meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa jam beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan khusyuk, Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad ghufira lahu ma taqaddama min telah diampuni dosa-dosanya. Dan pintu surga tidak akan terbuka kecuali yang mengetuk adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi rasa butuhnya kepada Allah luar biasa. Berbeda dengan jamaah haji yang lain, kita kita ini. Kalau tidak percaya bapak-bapak dan ibu-ibu bisa nanti kalau hajian ya di Padang Arafah bisa lihat betapa banyak kaum muslimin yang doa mungkin cuma setengah jam, ada yang doa 15 menit, ada yang paling banter satu jam. Setelah itu jalan-jalan ngobrol. Kenapa? Permintaannya sudah habis. Ya, bingung mau minta apa lagi. Bingung, bingung meminta minta apa lagi, sudah habis permintaannya. Kenapa? Karena kurangnya permintaan itu menunjukkan rasa butuh kita kurang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah jelas mau surga, permintaannya banyak. Kenapa? Karena dia merasa butuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu kalau kita tumbuhkan rasa butuh, bahwasanya setiap langkah, setiap saat, setiap detik kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Ucapkan kalimat tadi la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya, tidak ada perpindahan satu posisi dari posisi yang lain. Dari ke keburukan menjadi kebaikan kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghits, fa'aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi ain." Ya, wala takilni ila nafsi tarfatain. Ya Allah, jangan sampai sedetik pun, sekejap pun kau buat aku bertawakal kepada diriku sendiri. Kita harus menyerahkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita sudah merasa butuh, merasa rendah, maka tatkala kita beribadah, tatkala kita melaksanakan tauhid uluhiyah, maka akan di situ Allah berikan kekhusyuan tatkala kita sedang salat. Tatkala kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata kita sadar ibadah itu kita butuh. Kita butuh kepada ibadah, bukan Allah yang butuh kepada ibadah kita. Allah Maha Kuasa. Ya. Kita butuh kepada ibadah. Butuh tentram, dengan sholat kepada Allah, tentram dengan sholat tahajud kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang sudah merasa butuh dengan ibadah, maka dia adalah hamba yang berbahagia. Para pendengar di Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali pada pembahasan kita tentang tauhid ar-rububiyah. Kita ulangi bahwasanya tauhid rububiyah apa takrifnya definisinya? Huwal iqrarul jazim bi anna Allah wahdahu rabbu kulli syai yaitu keyakinan yang mantap, yang yakin, keyakinan yang sungguh-sungguh bahwasanya Allah adalah satu-satunya Rabbu kulli syai, satu-satunya penguasa alam semesta ini, penguasa segala sesuatu amaliku dan pemiliknya. Wa annahul khaliqul alam dan Allah adalah pencipta alam semesta ini dan dialah yang menghidupkan dan mematikan, maha pemberi rezeki dan dialah maha kuasa, maha perkasa. Tidak ada yang bantunya sama sekali. Allah tidak butuh pembantu sama sekali. Dan tidak ada yang bisa menolak keputusannya. Dan tidak ada yang bisa menentang keputusannya. Itulah Tauhid Rububiyah. Para ulama menjelaskan bahwasanya Tauhid Ar-Rububiyah kembali kepada tiga poin, tiga perkara. Pertama, Al-Khalq, yaitu penciptaan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahu khaliku kulli syai' Allah adalah pencipta segala sesuatu. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, Hal min khaliqin ghairullah? Apakah ada pencipta selain Allah? Tentunya tidak ada. Kemudian perkara yang kedua, al-mulk, yaitu kerajaan ini di, hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Alam semesta ini hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Walillahi mulku samawati wal ard." Bagi Allah lah langit dan bumi ini. Hanya milik Allah, ya. Walillahi mulku samawati wal ard. Di sini didepankan khabar daripada mubtada yang menunjukkan taksis pengkhususan bahwasanya hanya milik Allah sajalah kerajaan alam kerajaan alam semesta ini. Langit dan bumi hanya milik Allah. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan biyadihil mulk. Semesta alam ini adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Malikin nas Allah adalah penguasa manusia. Perkara yang ketiga itu tadbir, pengaturan. Itu kita harus meyakini bahwasanya hanya Allah sendirian yang mengatur alam semesta ini. Allah tidak butuh dengan orang lain atau makhluk lain untuk membantu Allah. Bagaimana Allah butuh sedangkan makhluk itu Allah yang ciptakan? Sama sekali Allah tidak butuh zat lain yang membantu Allah dalam mengatur alam semesta ini. Sebagaimana Allah yang telah menciptakan alam semesta dan yang menguasainya, demikian juga Allah yang telah mengatur kejadian alam semesta ini. Allah berfirman, "Yudabbirul amra minas sama'i ilal ard." Allah Subhanahu wa taala mengatur perkara dari langit sampai ke bumi. Allah menjelaskan juga secara perinci. Kata Allah, yursilur riyah." Allah yang telah mengirimkan angin. Yukawwiru layla 'ala nahar wa yukawwiru nahar 'ala layl. Allah yang telah menggantikan malam menutup yang siang dan menggantikan siang dengan malam. Semuanya adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan tadbir pengaturan ini ya para ulama menjelaskan terbagi menjadi tiga. Yang pertama tasyir nizamil kaun yaitu eh, pengaturan yang berkaitan dengan pengaturan alam semesta. Contohnya menghidupkan mematikan, kemudian malam, siang, pengaturan tentang langit, pengaturan yang ada di bumi. Kemudian yang kedua, takdirul maqadir. Yaitu e, pembagian atau pengaturan, pembagian. Seperti taksimul arzak, pembagian rezeki, kemudian penetapan amal, pembagian amal, pembagian juga masalah e, kondisi sesuatu atau bentuk sesuatu itu semua juga diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang satu tampan, yang satu Eh, cantik ini semua adalah pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tinggi, ada yang pendek ya. Ada yang megah, ada yang kurang megah, semuanya pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, al-ba'ts wan nusyur wal hisab wal jaza yang berkaitan dengan setelah hari kiamat yaitu kebangkitan dan uh, penghitungan amal soleh dan amal buruk, kemudian hari pembalasan itu semua termasuk juga dalam tauhid ar-rububiyah. Pada pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tauhid rububiyah ini tidak ada yang mengingkarinya. Bahwasanya alam semesta ini ada yang menciptakannya, itu merupakan fitrah yang terdapat dalam setiap manusia. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah." Setiap orang yang dilahirkan itu dilahirkan di atas fitrah, yaitu bahwasanya dia sudah mengenal tentang adanya dia sudah mengenal tentang adanya pencipta alam semesta ini secara fitrah, bahwasanya alam semesta ini ada penciptanya, tidak terjadi dengan sendirinya. Oleh karena itu, orang-orang kafir Quraisy dahulu mereka juga mengakui bahwasanya Allah lah pencipta alam semesta ini. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang keyakinan mereka, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh Fasakhara syamsa wal qamar la yaquluna Allah. Jika engkau bertanya kepada mereka, siapa yang telah menciptakan langit-langit dan bumi ini dan yang telah mengatur uh, matahari dan bulan la yaquluna Allah. Mereka akan mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "Wala in sa'altahum man khalaqahum." Jika engkau Muhammad bertanya kepada mereka, "Man khalaqahum?" Siapa yang telah menciptakan mereka? La yakuluna Allah. Sungguh-sungguh benar-benar mereka akan menjawab yang telah menciptakan kami adalah Allah. Antum perhatikan di sini. La yakuluna Allah. Di situ adalah ada tiga taukid penekanan dalam bahasa Arab. Ada sumpah karena la yakuluna Allah. Lam di situ adalah lam taukid setelah ada kosam. Seakan-akan dia mengatakan mereka mengatakan wallahi la Allah. Ada sumpah, ada lam taukid dan ada nun taukid. Jadi kalau tatkala Nabi Muhammad bertanya kepada mereka, siapa yang telah menciptakan kalian? Demi Allah kata mereka, sungguh-sungguh benar-benar yang telah menciptakan kami adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, e, masalah tauhid rububiyah diakui oleh umat seluruh manusia di atas muka bumi ini termasuk orang-orang kafir Quraisy kecuali orang-orang yang sombong dan bangkang seperti orang-orang uh, apa namanya ateis yang mengaku bahwasanya alam semesta ini tidak ada penciptanya. Oleh karena itu, untuk menyikat waktu para pendengar rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan menyebutkan beberapa penyimpangan yang berkaitan dengan tauhid ar-rububiyah, ya. Yang pertama yaitu penyimpangan yang dilakukan oleh orang-orang komunis yang mengatakan bahwasanya sungguhnya alam semesta ini tidak ada penciptanya, tidak ada Tuhannya. Ini salah satu bentuk kesyirikan dalam tauhid rububiyah karena mengingkari adanya Allah Subhanahu wa taala. Mengingkari adanya pencipta. Tentunya seperti saya katakan tadi, hanya segolongan kecil dari umat manusia yang me, e, mendakwakan hal ini, yaitu orang-orang yang telah fitrahnya rusak, fitrah mereka telah rusak sehingga mereka mengatakan bahwasanya alam semesta ini tidak ada penciptanya. Mereka mengatakan bahwasanya alam semesta ini ada dengan sendirinya, terjadi dengan tobiat. Adapun gerakan yang terjadi, ada dua gerakan kata mereka, ada gerakan fisika dan ada gerakan kimia. Gerakan fisika seperti gerakan air ya, dari cairan menjadi misalnya menjadi es dan sebagainya. Adapun gerakan kimia yaitu perubahannya dari suatu zat menjadi zat yang lain dengan adanya proses kimia. Intinya mereka ingin mengingkari adanya Allah Subhanahu wa taala, ada pencipta Allah, ada pencipta, untuk alam semesta ini. Dan ini merupakan kekufuran yang sangat besar dan kita bantah mereka dengan kita katakan bahwasanya ya e, kalau Anda mengatakan bahwasanya alam ini tidak ada penciptanya, maka kita tanya kepada kepada engkau. Alam ini asalnya tidak ada atau asalnya sudah ada? Asalnya dari nol tidak ada atau asalnya sudah ada? Kalau mereka mengatakan asalnya alam semesta ini tadinya tidak ada kemudian terjadi dengan sendirinya jadi ada, maka kita katakan ini tidak mungkin. Sesuatu yang asalnya tidak ada, kok tiba-tiba bisa menjadi ada? Tidak mungkin ini bisa terjadi dengan sendirinya. Kecuali ada kekuatan lain yang merubah dari tidak ada menjadi ada. Dan Allah isyaratkan hal ini dalam Al-Quran, Am khuliku min ghairi syai'in am humul khaliqun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, apakah mereka itu diciptakan dari suatu tidak ada? Ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri. Artinya apakah mereka terdiri dengan sendirinya tanpa ada ciptaan Allah? Tentunya tidak. Alam semesta ini kalau asalnya tidak ada kemudian menjadi ada itu nggak mungkin nggak masuk akal. Secara akal tidak tidak masuk akal. Karena suatu yang tidak ada tiba-tiba bisa menjadi ada, itu harus ada pihak ketiga, pihak luar yang memberi kekuatan sehingga merubah dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Kalau mereka mengatakan asalnya alam semesta ini ada, ya. Ada, kita mengatakan betapa banyak kejadian di atas alam semesta ini yang dari ada menjadi tidak ada. Dari ada menjadi tidak ada. Orang tadinya hidup kemudian menjadi tidak ada. Ini menunjukkan batilnya uh, pendapat mereka dan cukup fitrah manusia menolak hal ini. Menolak bahwasanya tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan pencipta alam semesta ini. Oleh karena itu kita dapati betapa banyak orang-orang komunis tatkala mereka dihadapkan dengan kondisi yang sangat genting, maka mereka pun memanggil zat pencipta. Mereka menyandarkan atau minta pertolongan kepada Tuhan yang Maha Maha Esa. Kemudian para pendengar yang hamati oleh Allah Subhanahu wa taala di antara syirik dalam tauhid rububiyah adalah mengaku adanya Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana kesombongan yang pernah dilakukan oleh Firaun laknatullah alaih yang mengatakan ana rabbukumul a'la. Tentunya ini juga merupakan kekufuran penyimpangan dalam tauhid rububiyah. Kita tahu bahwasanya Firaun mengatakan demikian hanya karena kesombongannya. Sungguhnya dia telah mengetahui Allah adalah pencipta alam semesta ini. Oleh karena itu Nabi Musa alaihissalam pernah mengatakan kepada Firaun, "Laqad alimta ma anzalaha ula'i illa rabbus samawati wal ardi basair." Kata Nabi Musa kepada Firaun, "Wahai Firaun, laqad alimta sungguh benar-benar engkau telah mengetahui, tidaklah ada yang menurunkan hal ini semuanya kecuali pemilik alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Firaun ya tatkala di akhir hayatnya dia pun mengatakan annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Falamma adrakahul gharaqu tatkala Firaun akan tenggelam maka dia pun bersyahadah. Dia mengatakan tidak ada sembahan yang untuk berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Namun karena kesombongannya maka dia pun mengatakan ana rabbukumul a'la. Subhanallah tidak ada pernah ada makhluk pun yang mengaku sebagai Tuhan kecuali Fir'aun. Ya, seperti pernah saya katakan, setan mungkin mungkin juga kaget kalau mendengar Fir'aun mengatakan saya adalah Tuhan. Karena iblis pun tidak sampai pada derajat tadi. Ya. Iblis mengakui bahwasanya Allah adalah penciptanya, maka dia mengatakan, "Ana khairun minhu, khalaqatani min nar wa khalaqatahu min tin." Min tin kata iblis tatkala disuruh menyembah Adam dia mengelak, dia mengatakan, "Ya Allah, Bagaimana saya mau menyembah Adam? Sedangkan engkau ciptakan saya dari api dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Iblis saja ngaku bahwasanya Allah adalah penciptanya. Namun demikianlah sebagian kata ulama sebagian ulama mengatakan bahwasanya ya e, iblis punya murid, namun sebagian murid-murid iblis berkembang bahkan lebih hebat daripada iblis ya. Contohnya Firaun. Ya. Saking parahnya sampai melebihi bosnya. Iblis pun dia kalah-kalahin sampai dia mengakui sebagai Tuhan. Kemudian di antara bentuk kesyirikan dalam tauhid rububiyah, kesyirikannya orang-orang Nasrani, orang-orang Nasara, orang-orang Kristen yang mengatakan bahwasanya e, dengan pemahaman trinitas, bahwasanya Allah adalah tiga oknum. Ya. Allah adalah tiga, tiga ada satu. Ini adalah suatu e, penyimpangan terhadap tauhid rububiyah. Kita tahu bahwasanya Allah adalah satu-satunya pencipta alam semesta ini. Allah adalah satu-satunya yang mengatur alam semesta ini. Allah tidak butuh kepada uh, yang lainnya. Maka perkataan bahwasanya Allah itu tiga atau tiga itu adalah satu, satu adalah tiga adalah perkataan yang sangat batil. Oleh karena Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Hidayatul Hayara dia sebutkan bahwasanya orang Nasrani itu pun bingung dengan akidah ini. Mereka sendiri bingung dengan bimbang dengan akidah Trinitas ini. Sehingga tidak misalnya engkau datang pada suatu keluarga, engkau tanya kepada bapaknya, engkau tanya kepada ibunya, engkau tanya kepada anak dalam keluarga tersebut tentang Trinitas, maka jawaban mereka akan berbeda-beda. Kenapa? Karena mereka pada hakikatnya sendiri tidak paham tentang tiga itu sama dengan satu. Kalau seandainya kita beli barang sama orang Nasrani, dia katanya harganya tiga juta, kemudian kita bayar satu juta, dia akan marah. Kalau kita bilang 3 juta dengan sesama dengan 1 juta, dia akan marah karena semua orang tahu bahwasanya 3 itu bukan 1 dan 1 itu bukan 3. Ya. Oleh karena itu, ini juga merupakan satu penyimpangan dalam tauhid rububiyah. Kemudian di antara penyimpangan dalam tauhid rububiyah yaitu penyimpangan dilakukan oleh gulat sufiyah, orang-orang sufi yang parah ya. Orang-orang sufi yang parah. Yang diantara mereka mengatakan bahwa alam ini ada pengaturnya. Ada kutub-kutubnya. Alam semesta ini diatur oleh empat kutub misalnya. Ya, ada empat jagoan yang mengatur alam semesta ini. Bahkan diberi hak apa namanya uh, otonomi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga merupakan kesyirikan. Allah sama sekali tidak butuh dengan syarikat dan Allah tidak butuh dengan para wali untuk mengatur alam semesta ini. Allah sendiri yang mengatur alam semesta ini sebagaimana keyakinan sebagian mereka terhadap Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah disebut dalam hikayat dalam cerita-ceritanya bahwasanya tatkala ada seorang ibu yang e, anaknya meninggal, maka ibu ini pun menangis. Maka datanglah Syekh Abdul Qadir Jailani ya kalau e, ceritanya sekitar itu maka Abdul Qadir Jailani pun datang bertanya kepada ibu ini, "Kenapa engkau menangis?" Dia mengatakan, "Anakku telah diambil rohnya oleh malaikat maut." Malaikat maut. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani pun mengejar malaikat maut kemudian menjatuhkan roh tadi untuk kembali kepada anak tadi. Ya, ini tidak benar. Ini berarti ya bayangkan ya, malaikat maut yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ternyata ditentang oleh Abdul Qadir Jailani. Ini kesyirikan dalam rububiyah. Berarti yang menghidupkan dan mematikan bukan cuma Allah, Abdul Qadir juga bisa. Yang mati bisa dihidupkan sama dia, ya. Bahkan malaikat maut yang diperintahkan Allah ditentang sama dia. Ini kesyirikan dalam tetrubiyah. Kemudian di antara kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang sufiyah keyakinan mereka dalam akidah wahdatul wujud. Wahdatul wujud, keyakinan yang dikenal dalam tanah air kita dengan manunggaling manunggaling kaula Gusti yang dipopulerkan oleh Ibnu Arabi terutama dalam kitabnya Fususul Hikam yang mengatakan bahwasanya alam semesta ini telah bersatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah lah alam semesta ini. Dan ini merupakan kekufuran yang sangat nyata. Yang sangat disayangkan masih ada orang-orang yang berkeyakinan dengan keyakinan seperti ini bahkan di tanah air kita. Padahal keyakinan ini sangat jelas merupakan kekufuran, sangat jelas merupakan kesyirikan. Akan tetapi masih masih ada saja pengikutnya. Apa maksud keyakinan mereka ini? Saya harap para pendengar sekalian untuk bersabar mendengarkan ya. Jadi mereka mengatakan ya bahwasanya alam semesta ini telah bersatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah itulah alam semesta. Ibarat kalau Anda melihat lautan, Anda akan melihat ada ombak-ombaknya. Ombak-ombak itu lautan itu sendiri. Demikian juga alam semesta ini. Alam semesta ini Anda lihat gunung, lihat langit, lihat sungai, lihat bumi. Itu semua adalah ibarat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa Anda bedakan antara Allah dengan alam semesta. Oleh karena itu, Ibn Arabi mengatakan, Ar-Rabbu abdun wal abdu rabbun. Sungguhnya hamba adalah Allah dan Allah adalah hamba. Kalau begitu siapa yang diperintahkan untuk sholat? Tidak perlu sholat. Kalau seorang hamba adalah Tuhan, ngapain dia sholat? Ngapain dia beribadah? Beribadah kepada siapa? Yang dia sendiri adalah Tuhan. Ini merupakan kekufuran yang sangat nyata. Para ulama telah menjelaskan bahwasanya <coughs> kekufuran faham wahdatul wujud ini lebih parah daripada kekufuran orang-orang Nasrani. Orang Nasrani, mereka ada dua. Ada dua pemahaman. Mereka ada Nasara Yakubiyah dan ada Nasara Nusturiyah. Perbedaan di mana? Ya, mereka mengatakan, jadi ada yang mengatakan Allah itu halun fi Isa. Artinya Allah Subhanahu wa taala menempati Isa. Namun Allah beda, Isa beda. Sebagaimana kalau kita menuangkan air dia dalam gelas, kita katakan air tadi telah menempati gelas. Ini pendapat sebagian orang-orang Nasrani. Jadi Allah bersatu dengan Isa, namun masih bisa dibedakan mana Allah, mana Isa. Sebagaimana air dibedakan dengan gelas. <coughs> Kelompok Nasrani yang lain mengatakan, Allah bersatu dengan Nabi Isa. Bersatu. Bukan menempati. Sebagaimana kalau kita campurkan antara susu dengan air putih, maka jadilah susu. Tidak bisa dibedakan mana air, mana susunya. Tercampur dengan rata. Itulah pemahaman sebagian orang Nasrani mengatakan Allah bersatu dengan Nabi Isa alaihissalam. <clears throat> Ikhwani fillah akhwati fid din azani Allah wa para pendengar rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pemahaman Wahdatul Wujud lebih parah daripada pemahaman orang Nasrani. Allah Subhanahu wa taala bukan menempati alam kata mereka, tapi Allah Subhanahu wa taala bersatu dengan alam. Bukan cuma bersatu dengan Nabi Isa, kalau nas, orang-orang Nasara masih mending Allah hanya bersatu dengan orang soleh itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi wahdatul wujud Allah bersatu dengan alam semesta ini. Oleh karena itu para ulama mengatakan kekufuran orang-orang wahdatul wujud, kekufuran Ibnu Arabi lebih parah daripada kekufuran orang-orang Nasara. Lebih parah. Dan banyak kelaziman-kelaziman yang batil yang disebabkan oleh keyakinan ini. Di antaranya, ya, Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan banyak kelaziman. Saya akan menunjukkan beberapa saja di antaranya, yaitu keyakinan wihdatul wujud, ya, melazimkan bahwasanya Allah butuh kepada alam semesta ini. Ya. Kenapa? Karena Allah menempati alam semesta. Dan yang menempati butuh tempat. Oleh karena itu melazimkan Allah butuh kepada alam semesta. Untuk bersatu dengan alam semesta, Allah butuh kepada alam semesta. Di antara juga di antara kelaziman dari pemahaman yang batil ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah bercampur dengan seluruh alam semesta dan di antara alam semesta ada kotoran-kotoran, ada tai, ada babi, ada WC. Berarti Allah Subhanahu wa taala bersatu dengan seluruh perkara-perkara ini. Ini merupakan kekufuran. Bahkan di antara kelaziman dari pemahaman ini bahwasanya tidak ada perbedaan dari antara satu dengan yang lainnya, semuanya sama. Semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak dibedakan antara wanita, perempuan, tidak bedakan antara ibu dan anak. Dan ini bahaya. Seorang bisa jadi melakukan kemaksiatan, melakukan perzinahan dengan anak sekalian dengan ibu. Karena tidak ada bedanya sama sekali. Di antara kelazimannya eh, pahaman ini juga sebagai sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Arabi bahwasanya dalam kitabnya Fusutul Hikam bahwasanya orang-orang musyrikin Arab dahulu tatkala mereka menyembah berhala itu sudah benar. Karena berhala itu Allah Subhanahu wa taala. Cuma mereka salah kenapa? Karena mereka khusus menyembah berhala. Karena sungguhnya Allah itu bukan berhala saja tapi alam semesta seluruhnya. Demikianlah ikhwani fillah wa fiddin azani Allah wa ayyakum. Uh, beberapa penyimpangan yang penyimpangan terakhir ini mungkin butuh butuh sedikit pemikiran, butuh sedikit perenungan. Cuma saya ingin menyampaikannya kenapa? Karena saking bahayanya pemahaman ini dan ternyata masih ada pemahaman seperti ini di tanah air kita. Bahkan ada buku yang mendukung pemahaman seperti ini. Dan saya ingatkan juga di antara penyimpangan dalam tafsir rubiyah yaitu keyakinan sebagian orang terhadap Nyi Roro Kidul misalnya yang telah Allah berikan hak otonomi untuk mengatur pantai laut, laut selatan. Ini tidak benar juga. Ini merupakan kesyirikan dalam tafsir rubiyah. Ya. Sehingga mereka akhirnya mengorbankan uh, kerbau untuk diserahkan kepada Nyi Roro Kidul agar dia tidak ngamuk. Karena apa? Dia adalah gubernur dari pantai selatan. Ini tidak benar. Allah Subhanahu tidak butuh dengan gubernur. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta ini tidak butuh ada pembantu sama sekali. Demikian ikhwan fillah khatifiddin azani Allah iyyakum. Eh, mohon maaf karena terlalu panjang penyampaian kita pada sore hari ini atau malam hari di tanah air. Semoga Allah Subhanahu wa taala meluruskan tauhid kita, semoga Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan rasa butuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita khusyuk tatkala beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Dia Maha Kuasa dan kita Maha Miskin dan Maha Butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian di Hotel Islam para pendengar Radio Roja manapun Anda berada. Sesi materi dari pembahasan syarah hadis yang kedua dari Arba'in Nawawiyah dan berkaitan dengan Tauhid Rububiyah tadi kita simak bersama dengan disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Abdul Musin Firanda Hafizullah Ta'ala Selanjutnya seperti biasa kami undang Anda untuk bertanya Pada kesempatan malam hari ini ada uh, tersisa waktu untuk Anda di 0218236543 Atau dengan pesan singkat di 70736543 Tapi Ustaz untuk yang pertama kami angkat dari penelpon terlebih dahulu Assalamualaikum Assalamualaikum. silakan. Ya, silakan dengan Ibu Nani di Depok ya, Bu. Ya. Silakan, Bu. Uh, mau menanyakan ini Ustaz, uh, ketika terjadi tsunami tahun 2004 lalu ya, itu banyak eh, orang-orang uh, yang berkomentar termasuk uh, uh, tim ahli-ahli saya bacanya di korannya malah ada yang berkomentar begini uh, betapa lemahnya bumi ini kena guncangan sedikit sudah retak apakah ini termasuk menghujat rububiyah Allah itu aja assalamualaikum warahmatullah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Uh, <clears throat> Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa mawala. Uh, eh, adapun perkataan bahwasanya betapa uh, lemah bumi ini apakah itu menghujat kepada Allah Subhanahu wa taala? Wallahu alam ya. Uh, itu kembali kepada niat dari pengucapnya karena pengucapnya memang tidak tidak soreh dan tidak jelas ya. Tidak jelas dia mencela Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita mengatakan kepada makhluk yang lain, misalnya kita mengatakan kepada seorang manusia, "Betapa lemah engkau." Padahal kita tahu bahwasanya uh, dia itu diciptakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akan tapi untuk lebih hati-hati mending kita tidak mengucapkan kalimat-kalimat seperti ini. Karena memang bumi itu telah dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Namun yang menggentarkan juga, yang menggoncangnya juga adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau maksud dia dengan berkata bahwasanya betapa lemah bumi ini tatkala digoncangkan oleh penciptanya langsung tergoncang, maka ini sebenarnya tidak jadi masalah. Akan tetapi kalau di balik itu ada maksud penghujatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini merupakan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Allah alam bisawab. Taib. Selanjutnya kami angkat kembali di 02182365 untuk Anda yang akan bertanya pada kesempatan malam hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan dengan siapa dari mana Ibu? Dari Rusdi, Pak. Iya, Bapak. Pak Rusdi di mana, Pak? Di Jati Pak. Silakan Pak Rusdi. Ini, Pak, di tempat saya ini ada salawat namanya salawat pati, Pak. Itu dari jamaah apa dia, Pak ya? Iya, cukup Bapak. Iya cukup Pak. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai solawat fatih Ustaz. Eh, nah. Allah alam saya tidak tahu solawat fatih itu dari jamaah apa. Apakah dari Torekoh Tijaniyah atau Torekoh yang lain. Akan tetapi kita tahu bahwasanya solawat yang paling afdol adalah solawat yang pernah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikenal dengan salawat Ibrahimiyah. Tatkala seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana kita bersolawat kepada engkau tatkala sedang salat?" Maka Rasulullah ajarkan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Inilah solawat yang paling afdal yang keluar dari pengajaran langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan para ulama dengan solawat Ibrahimiyah. Namun pada hakikatnya seorang bersolawat dengan cara apa saja tidak mengapa. Misalnya Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mengapa menggunakan sigoh-sigoh bentuk-bentuk yang lain. Akan tapi yang paling afdol adalah salawat Ibrahimiyah. Dengan syarat sigoh-sigoh yang lain, bentuk-bentuk salawat yang lain tidak mengandung hal-hal yang aneh-aneh atau penyimpangan atau mengandung kesyirikan. Sebagian salawat yaitu seperti saya tidak tahu salat fatih atau yang lainnya, disebutkan barang siapa yang bersolawat dengan solawat ini, maka akan mendapatkan pahala sekian, sekian, sekian. Berasa seperti uh, khatam Quran berapa kali, ya ini tentunya butuh dalil. Ya. Orang yang baca Quran saja dengan capeknya satu penuh, bagaimana disamakan dengan baca sol satu solawat, kemudian seperti berapa kali baca Quran, menghatamkan Al-Quran. Oleh karena saya tidak tahu jelas e, apakah salat fatih dari cara ketiga atau yang lainnya, akan tapi kita kembali kepada isi daripada salawat tersebut. Kalau salawatnya memang isinya tidak mengapa, maka asalnya tidak jadi masalah ya. Kemudian juga pahala, apakah ada janji pahala tertentu? Kalau ada janji pahala tertentu, kita harus cek ada hadisnya atau tidak. Karena pahala itu dari Allah Subhanahu wa taala. Surga adalah surga milik Allah Subhanahu wa taala, bukan surga mbah kita, bukan surga tetangga kita, bukan surga yang pembuat selawat tersebut ya. Jadi yang Eh, menentukan pahala demikian dan demikian hanyalah Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah alam bisawab. Taib Ustaz, masih dari penelpon untuk kesempatan malam hari ini di 0218236543 untuk Anda yang bertanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi iya. wabarakatuh. Ya, silakan dengan siapa dari mana? Dari Abu Aisyah, Ustaz. Silakan. Dari ya. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya mau nanya eh, bagaimana eh, kita eh, dengan sengaja membunuh nyamuk yang menggigit kita, Ustaz? Iya. Iya, cukup. Itu saja. Ya, iya. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Uh, bagaimana sengaja membunuh nyamuk? Iya. Kalau membunuh nyamuk ya tidak mengapa sesuatu yang mengganggu maka silakan dibunuh ya. Kata Rasulullah SAW juga ada lima, lima binatang yang wajib dibunuh fil haram maupun di hil, baik di daerah haram, di Madinah dan di Mekah maupun apalagi di luar daripada Madinah dan Mekah. Kita tahu bahwasanya Madinah dan Mekah itu adalah tanah suci, ada aturan-aturan sendiri, tidak boleh semua hewan dibunuh. Namun dikhususkan boleh hewan-hewan yang mengganggu. Contohnya ular, kemudian uh, apa namanya eh, kala jengking itu boleh dibunuh meskipun kita di masjid Nabawi meskipun kita di masjid Haram. Oleh karena itu para ulama mengatakan hewan yang mengganggu maka tidak mengapa dibunuh. Di antara yang mengganggu adalah nyamuk ya. Karena Allah Subhanahu wa taala memang telah menciptakan ada yang bermanfaat dan Allah Subhanahu di antara kemampuan Allah, di antara kudrah Allah, Allah menciptakan dua hal yang berlawanan ya. Allah menciptakan ada yang bermanfaat, ada yang tidak bermanfaat. Ada yang bermanfaat, ada yang beracun ya. Allah menciptakan ada orang baik, ada orang buruk. Allah menciptakan uh, malaikat, Allah menciptakan iblis, Allah menciptakan orang soleh, Allah menciptakan jin. Ya. Dan demikian. Jadi sesuatu yang uh, mengganggu kita misalnya uh, macan kalau ingin terkam kita, maka kita bunuh. Tidak mengapa. Ya. Demikian juga nyamuk kalau gigit kita, kita bunuh. Tidak. Tidak mengapa. Dan sama sekali tidak uh, berdosa. Ya. Allah alam bisawab. Baik Ustaz. Selanjutnya kita angkat dari pertanyaan di pesan singkat. Dari Ibu Laila di Sukapura. Ustadz, mengapa eh, mohon nasihatnya Ustadz, mengapa saya eh, merasa malas sekali untuk berdoa, tetapi apabila tertimpa atau terkena eh, masalah baru saya berdoa. Demikian. Uh, itulah tadi saya katakan bahwasanya di antara hal yang membuat kita malas untuk berdoa tadi rasa butuh kita kepada Allah itu kurang. Oleh karena itu Rasulullah SAW sendiri mengajarkan kita, menyuruh kita untuk terus berdoa. Syariat Islam mengajarkan kita untuk berdoa dalam segala hal, melatih kita untuk senantiasa merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kalau kita renungkan dari segala kegiatan kita ada doanya. Kita baru bangun tidur ada doanya, kita mau tidur lagi ada doanya, mau makan ada doanya, selesai makan ada doanya, masuk kamar mandi ada doanya, keluar kamar mandi ada doanya, mau berhubungan dengan suami, berhubungan dengan istri ada doanya, keluar rumah ada doanya, masuk masjid ada doanya, masuk pasar ada doanya. Seluruhnya ada doa agar senantiasa melatih kita untuk tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena melatih kita sadar bahwasanya kita ini makhluk yang sangat lemah, yang sangat butuh, yang walaupun kita sudah berusaha semaksimal mungkin namun kalau Allah tidak izinkan tidak akan terjadi. Oleh karena itu kita senantiasa butuh kepada Allah. Oleh karena itu para salafus saleh dahulu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka berdoa untuk memberi uh, bumbu dalam makanan mereka. Bayangkan. Dulu makanan mereka jarang bumbu, maka mereka berdoa kepada Allah, ya Allah berikan bumbu, ya garam terhadap makanan saya. Itu mereka berdoa. Dalam perkara kecil mereka pun berdoa. Dalam satu hadis kata Rasulullah SAW mengatakan, Lias ala ahadukum rabbahu hatta syirakan alihi. Hadis ini hadis yang dhaif, hadis yang lemah, akan tapi maknanya benar. Kata Rasulullah SAW, hendaknya salah sekalian minta kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun hanya untuk memperbaiki tali sendalnya. Meskipun hanya untuk perbaiki tali sendalnya. Jikalau seorang senantiasa butuh kepada Allah, dia akan senantiasa berdoa. Kenapa kita malas berdoa? Akhirnya apa? Tatkala kita terkena musibah, baru kita tahu, kita sadar bahwasanya kita lemah. Orang banyak seperti itu. Tatkala terkena musibah, tatkala kehilangan sesuatu dari badannya, kehilangan sesuatu dari hartanya, maka dia merasa dia itu lemah. Di situlah dia merasa butuh. Sebagaimana Allah telah ingatkan, kala innal insana la yatqa arwahu Manusia itu merasa apa? Merasa kaya kapan? tidak butuh tatkala dia punya barang, dia merasa kaya. Sudah kaya, dia merasa tidak butuh. Kapan dia merasa butuh tatkala miskin? Jangan jangan sampai kita seperti itu. Harusnya kita senantiasa merasa butuh kepada Allah. Jangan tatkala terkena musibah saja, tatkala hilang harta kita baru kita merasa butuh. Ya. Maka maka yang lebih afdol kita merasa butuh senantiasa kepada Allah dan tatkala kita terkena masalah lebih butuh lagi, ya. Jadi kita senantiasa merasa butuh kepada Allah dan tatkala kita tertimpa musibah atau masalah merasa butuh lagi. Oleh karena itu dalam hadis Rasulullah SAW mengata, dikatakan karena Rasulullah SAW idha hazabul amr fazi'a ila salat. Rasulullah SAW kalau menghadapi suatu masalah ya yang menyedihkan atau yang menyusahkan beliau langsung salat. Kita biasakan seperti itu. Ada masalah apa saja langsung kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi tatkala sedang sujud meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Taib Ustaz. Selanjutnya setelah tadi dari Umul Laila di Sukapura, berikut dari Bapak Alif di Pasar Minggu dan untuk Anda yang bertelepon mohon uh, ditunggu dulu. Kami angkat dari pesan singkat dari Pak Alif di Pasar Minggu. Uh, eh, Ustadz, apakah umat Islam yang meninggal sebelum sampai kepada mereka pemahaman tauhid yang benar dan masih bercampur dengan adat istiadat serta nenek moyang atau keyakinan nenek moyang yang di luar Islam akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya Ustaz. Eh, masalah ahlul fatrah atau orang yang sampai kepada mereka pemahaman yang belum lurus itu urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu bagaimana hakikat mereka. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang sangat memberi uzur kepada makhluknya. Oleh karena itu Allah mengutus rasul, Allah menghidupkan para ulama ya untuk menyebarkan Islam, menjelaskan Islam dengan sebaik-baiknya. Jikalau seorang sampai kepada dia agamanya yang eh, Islam dalam keadaan tidak benar, agama Islam yang penuh kesyirikan, maka itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebut dalam hadis bahwasanya orang-orang seperti ini Allah akan uji nanti, ya, di akhirat Allah akan uh, uji, ya. Uh, dan itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang paling memberi uzur kepada uh, makhluknya. Adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yasma'u bi Yahudiyan kana aw Nasraniyan, thumma ya-, la yu'minu bi illa kana min ahli nar." Kata Rasulullah sallallahu tidaklah seorang pun mendengar tentang saya, ya. Kemudian uh, orang Yahudi atau Nasrani kemudian tidak masuk Islam, maka dia termasuk penduduk neraka. Maka para ulama menjelaskannya di antara di antaranya Syekh Saleh al syekh dan juga Syekh Albani rahimahullah bahwasanya itu jangankan orang-orang yang beragama Islam, orang-orang yang Yahudi dan Nasrani pun kalau ternyata mereka sama sekali tidak dengar tentang Islam atau Islam yang sampai kepada mereka Islam yang tidak benar, maka mereka tidak mau masuk Islam, maka insya Allah Allah akan beri uzur kepada kepada mereka. Meskipun di dunia kita beri hukum eh, orang-orang kafir Yahudi Nasrani, tapi di akhirat itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala sangat memberi uzur kepada hambanya kalau memang hambanya tersebut benar-benar uh, beruzur. Adapun seorang yang tatkala mendengar ada Islam, namun dia sama sekali tidak mau belajar, tidak mau uh, mendengar sama sekali. Atau dia di kampungnya, terjerumus dalam kesyirikan, terus datang seorang ustadz mengajarkan tentang tauhid, namun dia dengan sombongnya sama sekali tidak mau dengar, maka orang begini susah dikasih uzur. Ya. Susah dikasih uzur. Kenapa? Sudah ada hak kebenaran di hadapan mata dia, cuma dia berpaling. Orang seperti ini disebut dengan para ulama dengan kufur i'rab yaitu kafir karena berpaling dari kebenaran. Sama sekali tidak mau membuat telinga dia dengar tentang kebenaran. Bagaimana dia bisa mendapatkan kebenaran kalau dia berpaling dari kebenaran? Adapun orang yang selama hidupnya ustadznya itu ternyata ngajarin kesyirikan. Dia tidak mengenal ustadz kecuali orang ini. Maka orang ini ya mudah-mudahan diberi uzur oleh Allah Subhanahu wa taala dan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu alam bisawab. Taib, masih dari pesan singkat ada pertanyaan dari Abu Hafid di Cawang. Ustadz, kita eh, sudah mengetahui dan tadi dijelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan makhluk. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini menciptakan malaikat Ustaz. Lalu apa eh, kedudukan e, malaikat e, bagi Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala uh, menciptakan malaikat bukan karena butuh tapi hanya sekedar menjalankan sebab ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Kita terciptakan melalui sebab ayah dan ibu ya. Melalui sebab ayah dan dan ibu. Dengan adanya pernikahan antara ayah kita dan ibu kita muncullah kita. Tentunya ada hikmah di balik itu. Ada hikmah pernikahan, ya. Hikmah apa namanya ketentraman antara seorang suami dan istri. Makanya Allah berikan juga syariat pernikahan. Kemudian dengan sebab pernikahan tadi timbullah anak-anak, timbullah keturunan, ya. Ini namanya Allah menciptakan sebab karena ada hikmahnya. Namun Allah mampu menciptakan kita tanpa ayah dan ibu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam tanpa uh, ayah dan ibu atau Allah menciptakan Nabi Isa tanpa ayah. Allah mampu tinggal mengatakan kun fayakun. Demikian juga alam semesta ini Allah mampu untuk mencipta untuk menjalankannya tanpa ada malaikat. Akan tapi Allah menciptakan malaikat hanya sebagai sebab. Allah menciptakan malaikat hanya sebagai sebab dan Allah menunjukkan bahwa di antara hikmahnya Allah menunjukkan kepada manusia bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan makhluk yang lebih dahsyat. Bayangkan malaikat Jibril alaihissalam, ya, eh, misalnya malaikat Jibril alaihissalam yang punya sayap 600 sayap. Satu sayap bisa menutup cakrawala. Belum lagi malaikat-malaikat yang lain yang dijelaskan oleh hadis hadis betapa besarnya ya eh, betapa besarnya apa namanya malaikat-malaikat tersebut. Demikian juga kata Rasulullah SAW, atotis sama wahukolah huqalah anta'id." Rasulullah SAW mengatakan bumi eh langit itu sampai terdengar bunyi kerak Kenapa? Karena Saking banyaknya malaikat yang tinggal di langit tersebut. Hampir setiap jarak yang pendek ada malaikat yang ruku, yang sujud, yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan dengan kehendak Dia menciptakan malaikat untuk beribadah kepada Allah. Supaya Allah menunjukkan kepada manusia, meskipun kalian tidak beribadah, ada makhluk yang beribadah itu para malaikat. Inna sya'nudhibukum wa na'ti bi khalqin jadid. Kalau Allah kehendaki Allah akan menghilangkan kalian, Allah akan jadi datangkan dengan makhluk yang lain yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu penciptaan Allah terhadap malaikat tentunya ada hikmah-hikmah di balik itu akan tetapi bukan karena butuhnya Allah kepada malaikat untuk menjalankan alam semesta ini. Wallahu alam bisawab. Tapi selanjutnya kita angkat kembali dari pertanyaan di penelpon. Sudah ada Bapak Ruslan. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa eh, Bapak Ruslan di mana Bapak? Di ini Gandul. Silakan Bapak. Oh iya. Jadi kita sedikit lah ya Pak Ustadz ya, agak sedikit ya, untuk untuk menemui dari ini meningkatkan daya pemahaman gitu. Jadi penge, ini kalau kita ditarik al Islamu ya lu ala yu, la alai bahwa Islam itu tinggi derajatnya, ilmunya ilmiah serta objektif klop fakta dan bermetode. Jadi kalau kita tarik pengertian itu untuk mengambil pengertian Allah. Di sini kalau kita tarik, Allahu la ilaha illa wal hayya. Nah titik di situ dulu. Sekarang pengertian haya itu dalam arti ilmiah itu adalah haya itu hidup. Yang namanya hidup kalau dilihat gerak. Nah, nah apa yang bergerak? Nah itu Allahu la ilaha illallah wa hayya. Nah hmm. dari sini la ilaha illallah itu ada pengertiannya tuh tidak ada Tuhan selain Allah adalah pengertian ilmiahnya tidak ada gerakan yang lain daripada yang lain kecuali dia yang satu. Iya, kemudian pertanyaan Bapak. Akhirnya, nah, seperti itu dalam pengertian secara ilmiah nih, oh, Nah, seperti itu adanya. Jadi ya. mohon maaf ini ini secara Nggak, eh, ilmiah. Pertanyaan Bapak ada? Bagaimana? Pertanyaan Bapak? Iya, pertanyaan ini kan jadi bahwa Allah tuh adalah ini yang semuanya tuh adalah manifestasi agar agar jangan seperti orang Kristen. Kalau orang kitabnya orang Kristen itu bahwa agama itu untuk memuji Tuhan bukan. Jadi. Taib, uh, kami uh, oh. pending pertanyaan bapak. Oh, iya. Atau uh, mungkin mau dilanjutkan dengan pertanyaan yang uh, lebih menginti ke pertanyaan mungkin pak. Ya kalau bisa seperti itu aja dulu dah. <laughs> ya. Taib Pak Ruslan, terima kasih, terima kasih atas pernyataannya. Taib bisa mungkin mau memberikan tanggapan, silakan. Jadi Allahu la ilaha illa huwal hayyul Qayyum. Ya. Uh, kalau kita mau kembali kepada ilmiah, Al-Hayat Al-Qayyum. <coughs> Jadi la ilaha illallah bukan diartikan dengan tidak ada gerakan selain kecuali gerakan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kalau kita mau kembali kepada ilmiah, maka kita kembali kepada bahasa Arab. Al-Qur'an itu diturunkan dalam bahasa Arab. Ya. Dalam bahasa Arab. Oleh karena itu, untuk mengetahui makna daripada Al-Quran, kita butuh mengerti tentang bahasa Arab. Ya. La ilaha illallah itu bukan maknanya tidak ada gerakan kecuali gerakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak satu ulama pun yang memahami bahwasanya ilah Allah itu adalah gerakan. Iya. Ya. Tapi ilah artinya sesembahan, artinya tidak ada sembahan yang untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu per, uh, <coughs> firman Allah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu kalimat berikutnya. Allahu la ilaha illahu. Selesai. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mulailah Allah menceritakan tentang sifat-sifatnya. Hmm. Al-Hayyu Al-Qayyum, yaitu yang Maha Hidup dan yang Maha Qayyum, yaitu yang hidup yang lain. Jadi tidak dicampur penafsiran hayat dengan penafsiran la ilaha illallah. Jadi hayat dan qayyum itu penjelasan lebih lanjut tentang la ilaha illallah. Adapun la ilaha illallah itu penjelasannya adalah tidak ada sembahan yang untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala dan ini berdasarkan uh, bahasa Arab dan juga berdasarkan hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus terang saya kurang paham tentang maksud dari Bapak mungkin insya Allah lain waktu Bapak bisa beri masukan lagi kepada saya. Allah alam bisa Atau mungkin ada eh, maroji untuk lebih memahami tentang uh, makna tadi Ustaz. Mungkin dari kitab kita yang bisa juga Pak Ruslan rujuk mungkin Ustaz. Hmm, iya, iya. Ya banyak kitab alhamdulillah seperti kitab Fathul Majid yang telah diterjemahkan nanti bisa atau uh, lihat dari ceramah-ceramah ustaz-ustaz yang lainnya tentang masalah ini. Insya Allah kita akan jelaskan pada pertemuan berikutnya. Karena kita Insya sekarang tadi rububiyah. Insya Allah pertemuan berikut kita akan menjelaskan tentang tauhid al uluhi. Allah alam bisawab. Eh, apakah sudah selesai? Iya, satu pertanyaan terakhir saja. Sudah ada penelpon yang menunggu. Nah, Assalamualaikum. Salam. Ya, silakan dengan siapa? Dengar dari mana? Henry Tangerang. Silakan Pak Henry. Uh, mau nanya ini Pak, uh, tadi dijelaskan masalah para sufi ya Iya, silakan. Tadi diterangkan masalah sufi atau wali kutub ya. Iya. Nah, yang saya tanyakan bagaimana dengan keberadaan para wali abdal yang dikabarkan oleh Rasulullah melalui riwayat hakim bahwa wali abdal itu jumlahnya 40 orang laki-laki yang 20 orang berada di Syam dan 18 orang lagi berada di Irak. Mohon penjelasannya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ya, silakan, uh, penjelasan yang pertanyaan sangat bagus. Akan tetapi uh, hadis tersebut hadis yang baif, hadis yang lemah ya, hadis yang lemah. Kemudian kita ingatkan bahwasanya orang yang paling alim, paling mulia di atas muka bumi adalah Nabi Muhammad saw dia pun tidak seperti kutub atau abdal yang dijelaskan oleh orang-orang sufi. Kita tahu bahwasanya orang yang paling mulia di dalam alam semesta ini hanyalah Nabi Muhammad SAW. Kemudian selanjutnya dari para umatnya adalah Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kalau Allah ingin ada kutub atau abdal, maka yang lebih mulia untuk menjadi abdal atau menjadi kutub adalah mereka-mereka itu para sahabat yang murid langsung Nabi Muhammad SAW. alaihi wasallam. Jangankan para sahabat, Nabi Muhammad SAW pun tidak seperti yang dikisahkan uh, oleh orang-orang sufi. Apakah Nabi Muhammad SAW pernah protes kepada malaikat maut seperti Abdul Qadir Jailani, kemudian rohnya diambil lagi dikembalikan? Tidak ada. Tidak ada seperti itu. <laughs> Rasulullah SAW Nabi manusia biasa ya makanya uh, kata Rasulullah SAW alaihi kuntu alamul ghaib lastaksartu minal khair wa su dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 188 itu bahwasanya Allah menyampaikan wahai Muhammad sampaikan kepada mereka, kalau saya mengetahui ilmu, ilmu yang gaib, maka saya akan tidak terkena dengan kemudaratan. Namun Rasulullah SAW terkena juga dengan kemudaratan. Tatkala perang Uhud, syujan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kusira rubaiyatuh. Tatkala perang Uhud, wajah beliau e, luka, kemudian gigi beliau pecah. Ya, tidak seperti e, tokoh-tokoh kutub atau abdal yang dijelaskan oleh orang-orang sufi yang mencapai derajat lebih daripada derajat kenabian. Dan sebagian orang-orang sufi benar-benar mengakui tadi mereka mengatakan bahwasanya al-walayah atau derajat wali itu lebih daripada derajat nabi dan derajat rasul. Dan ini merupakan kekufuran ya. Kekufuran bahkan sebagian orang-orang sufi meninggalkan salat, tidak mau salat karena mereka menyampaikan bahwasanya mereka telah sampai pada derajat ma'rifat. Saya katakan lagi bahwasanya orang yang saya ulang lagi orang yang paling mulia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia pun tidak seperti itu. Adapun hadis tentang abdal, hadis tersebut hadis yang lemah. Allah alam bisawab. Eh, demikian saja kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi manfaat terhadap apa yang telah kita sampaikan dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk meyakini dan mengamalkan apa yang telah eh, kita dengarkan dan semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Jazakallah